Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين معاشر المستمعين para pendengar radio kita dimanapun Anda berada. Azani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meluruskan kita, memberikan kita istiqamah, hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita semua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita akan membahas satu tema yang erat kaitannya dengan akidah atau dengan manhaj yaitu tata cara dan pola beragama Islam yang benar maka makanatus sunnati fil Islam yaitu kedudukan as-sunnah di dalam agama Islam Ketahuilah kaum muslimin rahimakumullah para pendengar yang kami muliakan As-sunnah yang dimaksud yang akan dibahas di sini menurut istilah ulama menurut istilah para ahli hadis yang dimaksud adalah ma uthira anin nabiy sallallahu alaihi wasallam min qaulin atau فعل atau تقرير atau صفة خلقية أو khuluqiyatin أو سيرة yaitu segala sesuatu yang ada dan disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu berupa perkataan beliau, perbuatan beliau, atau takrir yaitu pernyataan beliau, ataupun sifat-sifat tentang beliau, baik itu berkenaan dengan sifat-sifat fisik beliau ataupun sifat akhlak yaitu rohani beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang dimaksud dengan as-sunnah. Sehingga dari sini as-sunnah sinonim dari al-hadis itu sendiri. Jadi yang dimaksud dengan as-sunnah di sini adalah hadis-hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam berupa perkataan, perbuatan, pernyataan beliau dan sifat-sifat yang berkenaan dengan beliau baik itu secara fisik, jasmani ataupun rohani. Tahulah para pendengar rahimakumullah bahwa Allah Subhanahu wa taala banyak sekali berfirman ya dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an tentang wajibnya kita untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya firman Allah dalam surat Al-Hashr ayat yang ketujuh. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma haqum anhu fantahu. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Kata Allah, "Wa ma atakumur rasul" dan apa-apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bawa kepada kalian ya berupa syariat maka fakhuduhu ambillah laksanakanlah kerjakanlah lakukanlah wa manahakum anhu dan segala sesuatu yang dilarang oleh beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka fantahu ya jangan kalian lakukan artinya tinggalkanlah wattaqullaha innallaha syadidul iqab dan bertakwalah kepada Allah karena sesungguhnya Allah maha keras azabnya di dalam ayat yang lain di dalam surat An-Nisa misalkan di dalam Surat An-Nisa ayat 65 Allah Subhanahu wa taala juga firmankan Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum Ya thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman fala wa rabbik maka demi Rabbmu, demi Allah Subhanahu wa taala, la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum. Mereka itu pada hakikatnya tidak beriman. Tidak dikatakan beriman hingga mereka menjadikanmu hakim yang memutuskan perkara yang mereka perselisihkan. Thumma la yajidu fi Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka harajan yaitu satu kesempitan dan keberatan mimma qadaita terhadap keputusan yang engkau wahai Muhammad berikan kepada mereka wa yusallimu taslima dan mereka betul-betul menerima dengan sepenuhnya. Ini pun ayat yang sangat jelas bahwa ternyata keputusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang diperselisihkan oleh kaum muslimin harus diterima oleh mereka dan wajib dilaksanakan berdasarkan nas Al-Qur'an di dalam surat An-Nisa ayat 65 ini. Kemudian juga kita tahu ya ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang justru mereka tidak mau mengikuti sunnah Nabi dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sunnah ini juga ternyata Allah nyatakan sebagai wahyunya, sebagai wahyunya melalui lisan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dalil dalam surat An-Najm ayat yang ketiga dan yang keempat Allah firmankan di situ وَمَا يَنْتِقُ anil hawa إِنْ هُوَ illa wahyun yuha dan tidaklah dia Muhammad berkata-kata dari hawa nafsu. Jadi ternyata hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan dari hawa nafsu atau dari keinginan beliau semata-mata. Akan tetapi kata Allah, in huwa illa wahyun yuha. Itu adalah wahyu yang Allah sampaikan dan Allah turunkan kepada beliau. Dan sekali lagi, Allah mengancam kepada orang-orang yang yakni sengaja menyelisihi sunnah dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat An-Nisa ayat 115. Di situ Allah katakan, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda." ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا Kata Allah, "Wa may yushaqiqir rasul" dan barang siapa yang menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma tabayyana lahul huda setelah jelas baginya petunjuk Allah wa yattabi ghayra sabilil mu'minin dan dia malah mengikuti jalannya orang-orang yang bukan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dia malah mengikuti jalan-jalan selain jalan para sahabat radhiyallahu anhum kenapa kita katakan para sahabat karena tatkala diturunkannya ayat ini orang-orang mukminin yang ada pada saat itu adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in maka apa yang terjadi orang yang menyelisihi Rasul setelah jelas padanya petunjuk dan bahkan dia malah mengikuti selain jalan para sahabat radhiyallahu anhum nuwallihi ma tawalla kata Allah kami palingkan kemana dia berpaling ya artinya Allah sesatkan dia wa nuslihi jahannam dan naudzubillah nanti pada akhirnya kata Allah kami masukkan dia ke dalam jahannam wasaat masira dan jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali Dan bahkan Allah pun berfirman sebagaimana di dalam surat Ali Imran ayat 31 yang para ulama tafsir menyebutnya dengan ayatul imtihan yaitu ayat ujian atau tes bagi orang-orang yang mengaku-ngaku cinta Allah akan tetapi tidak mau mengikuti nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka pengakuannya dan pengklaimannya bahwasanya dia cinta Allah tapi tidak mau mengikuti Nabi ini adalah dusta. Allah firmankan di dalam surat Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan kepada mereka wahai Muhammad, "In kuntum tuhibbunallaha kalau kalian mengakui mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka katakan fattabi'uni, ikuti aku, ikuti aku kata Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niscaya apa yang apa yang terjadi yuhibbukumullah. Dengan demikian dengan kalian mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian wallahu ghafurur rahim dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. <clears throat> Ini beberapa ayat dalam Al-Qur'anul Karim di dalam kitabullah ya firman-firman Allah yang jelas memerintahkan kita seluruh kaum muslimin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti sunnah dan hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi <clears throat> bahwa Al-Quran yang merupakan pedoman hidup kita yang secara global ya di situ Al-Quran pun menjelaskan bahwa Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk beliau jelaskan kepada umatnya karena Al-Quran tidak semua di dalamnya berisi tentang tafasil yaitu perincian-perincian tata cara syariat Islam. Al-Qur'an ibaratnya hanya sekedar dalam arti penjelasannya itu global dan perinciannya adalah di dalam hadis-hadis dan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Al-Quran sendiri yang menyatakan demikian. Sebagaimana di dalam surat An-Nahl ayat 44, di situ Allah jelaskan, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wala'allahum yatafakkarun. Kata Allah Subhanahu wa taala wa anzana ilaika dzikra dan kami telah turunkan kepadamu az-dzikr wahai Muhammad. Az-dzikr Al-Qur'an. Ya, litubayyana linnas agar engkau jelaskan kepada manusia. Jadi Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk beliau jelaskan jelaskan kepada manusia yaitu para sahabat umat beliau pada saat itu yang masih hidup manuzila ilaihim apa yang telah diturunkan atas mereka allahum yatafakkarun dan agar mereka berfikir ya sehingga muhimmatur rasul yaitu tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam di antaranya yang terbesar adalah bayanu ma'anil quran wa alfadhihi li ummati. Menjelaskan makna-makna Al-Qur'an dan lafad lafaznya kepada umat Islam, kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kita tahu pernyataan banyak sahabat bahwasanya beliau pun telah menjelaskan Al-Qur'an ya, baik secara lafaznya ataupun makna-maknanya sebagaimana pernyataan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ya yang beliau sampaikan dan diriwayatkan oleh Imam At-Tabari di dalam tafsirnya Jami'ul Bayan ya Jami'ul Bayan fi fi ta'wil an ayil Quran di sini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan kana rajulu minna idza ta'allama asyra ayatin lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'aniyahunna wal amal bihin. Adalah salah seorang di antara kami maksudnya para sahabat itu apabila mempelajari 10 ayat dalam Al-Qur'an, maka kami tidak berani melampauinya, melebihinya dari 10 ayat tersebut sampai kami betul-betul memahami makna-makna dari ayat-ayat tersebut dan kami mengamalkannya atau mengerjakannya. Ya. Ini semua jelas bahwasannya Nabi SAW menjelaskan Al-Quran yang tidak difahami sebagian lafaz dan maknanya oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga jelaslah di sini kedudukan dan fungsi as-sunnah atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Al-Qur'an sebagaimana dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala maka sunnahnya pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sunnah Nabi Muhammad SAW yang sahih tentunya yang sampai kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya maka ini pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-9 Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun Sesungguhnya kami turunkan adzikr dan kamilah yang akan menjaganya. Maka zikir di sini sebagaimana yang disebutkan tadi di dalam surat yakni An-Nahl ayat 44 wa anzana ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Al-Qur'an yang sudah dijelaskan oleh Nabi SAW tentu penjelasan beliau pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini mencakup Al-Qur'an dan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih lagi Nabi pun telah bersabda dalam hadis yang lain yang sahih, sebagaimana di dalam yakni Sunan Abi Dawud dari sahabat Al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu taala anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ala inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ah ketahuilah aku ini telah diturunkan dan diberikan kepadaku Al-Quran dan yang semisalnya bersama Al-Quran. Apa itu yang semisal Al-Quran bersama Al-Quran? Maksudnya adalah sunnah beliau dan hadis-hadis yang beliau sabdakan sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas sudah tadi sudah kami sampaikan banyak sekali dari ayat maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kedudukan as-sunnah atau al-hadis di dalam agama Islam dan bahwasannya sunnah tidak mungkin terpisahkan dari Al-Quran karena Nabi sendiri pun tadi sudah menyatakan sebagaimana dalam hadis yang sahih dari sahabat Al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu taala anhu dalam Sunan Nabi Dawud dan hadis ini disahihkan oleh para ulama. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ala ini utitul kitab wa mitlahu ma'ahu." Ketahuilah, aku ini telah diberikan Al-Quran, Al-Kitab, wa mitlahu dan yang semisalnya, semisal Al-Quran, ma'ahu bersama Al-Quran. Ya, jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan demikian. Ya, adapun Mengapa kita tidak mungkin memisahkan as-sunnah dengan kitabullah Al-Quran yang jelas-jelas Al-Quran itu adalah pedoman yang paling pertama. Namun bagaimana kita bisa memahami Al-Quran tanpa as-sunnah? Karena para sahabat sendiri radhiyallahu anhum mereka tidak memahami semua isi Al-Quran kecuali setelah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa hidup beliau kepada para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Itu para sahabat. Yang para ulama menjelaskan bahwasanya para sahabat adalah al-Arabul Khullas, al-Aqhah, yaitu orang-orang Arab yang asli. Ya, yang mereka Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa mereka. Akan tetapi ternyata ada beberapa ayat ataupun beberapa yakni Eh, maksud dan tafsir dalam Al-Quran yang tidak mereka fahami kecuali setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan kepada mereka maksud dari ayat tersebut. Sehingga bagaimana sekali lagi kita yang jelas kita pertama bukan orang Arab, mayoritas kita yang kedua juga kita hidup di zaman yang sudah cukup jauh dari zaman diturunkannya wahyu ini zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu kisah yang sahih ya berkenaan dengan permasalahan ini, sebagaimana kisah ini dibawakan oleh Imam Al Bukhari dan Muslim ya di dalam kitab sahih mereka Sahih Al Bukhari dan Muslim yaitu kisah ini dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu Beliau katakan lamma nazalat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Tatkala turun ayat Allah ayat Al-Qur'an yang berbunyi alladzina amanu orang-orang yang beriman itu adalah walam yalbisu imanahum bidzulmin yang tidak mencampur baur-baurkan antara keimanan mereka dengan kezaliman. Maka ulaika lahumul amnu bagi mereka lah keamanan dari Allah Subhanahu wa taala, rasa aman, hum muhtadun dan mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan syaqqa dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini dirasakan berat sekali oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka fahami orang beriman itu adalah orang yang tidak pernah mencampur baurkan keimanan dengan kezaliman barulah mereka itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Berat. Sehingga para sahabat menyatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wa ayyuna la yadlimu nafsah?" Wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim, artinya tidak pernah bermaksiat? Ya, pasti di antara kita, pasti semua kita pernah berbuat dosa, dan dosa itu kezaliman tidak syak lagi dan kemaksiatan. Susah ya Rasulullah. Ayat ini berat. Ya, itu yang mereka kira pertama kalinya. Mereka berpikir dan mengira bahwasanya kezaliman yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah kemaksiatan. Seperti kemaksiatan yang biasa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam luruskan ya persepsi mereka. Nabi ralat dan Nabi ta'dil, Nabi perbaiki penafsiran mereka yang keliru. Nabi katakan, "Laisa huwa kama tadhunnun." Bukan seperti yang kalian kira. Innama huwa kama qala Luqmanu libnih. Ya, sesungguhnya yang dimaksud dalam Al-Qur'an itu adalah sebagaimana perkataan Luqman dalam riwayat Al-Abdus Salih, hamba Allah yang salih kepada putranya, yaitu dalam surat Luqman ayat 13 Allah berfirman, "Ya bunayya la tushrik billah, inna syirka la zulmun azim." Perkataan Luqman di sini Allah abadikan di dalam surat Luqman ayat 13, "Ya bunayya la tushrik billah, wahai putraku, janganlah kamu berbuat syirik, menyekutukan Allah." Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain itu dalam beribadah adalah satu kezaliman yang sangat besar. Lihat, la zulmun azim, satu kezaliman yang amat besar. Jadi yang dimaksud dengan ayat dalam surat Al-An'am yang tadi dalam Al-An'am ayat 82, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin" orang beriman itu adalah orang yang tidak mencampur baurkan keimanan mereka dengan kezaliman adalah kesyirikan ternyata. Karena tidak boleh ya iman dicampur baurkan dengan syirik, tidak mungkin dan tidak akan bisa dan tidak boleh. Ya ini yang dimaksud ternyata dengan az-zulm. Inna syirka la zulmun azim. Kalau tidak dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya pemahaman mereka terhadap ayat dalam surat Al-An'am tadi ayat 82 ya keliru. Kalau kita tidak mau sekali lagi kembali kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu kisah berikutnya yang lebih menarik dari yang sebelumnya, yang cukup menarik juga, sebagaimana juga dikeluarkan oleh Imam Al Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahih mereka berdua juga dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau pernah mengatakan la'anallahul washimat wal mustawshimat wal namisati wal mutanammisati wal mutafallijati lil husni al mughayyirati khalqallah. Kata Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah melaknat wanita-wanita yang mentato, yang minta ditato, yang mencabut rambut alisnya dan yang minta dicabut dan al-mutafallijat yaitu yang meratakan giginya mengikir ya mengikir atau mengerik giginya lil husni demi kecantikan ya al-mughayyirati khalqallah yang merubah-rubah penciptaan Allah Subhanahu wa taala pada diri mereka Perkataan Abdullah bin Mas'ud ini sampai kepada seorang wanita yang dikatakan Ummu Ya'qub, seorang wanita dari Bani Asad. Ya, dan dia dikenal orang atau wanita yang sering membaca Al-Qur'an, bahkan memahami dan hafal Al-Qur'an. Akhirnya wanita ini mendatangi Abdullah bin Mas'ud. Ma hadithun balaghani anka annaka la'anta al-washimati wal mustawshimati wal mutanammisati wal mutafallijati lil husni al mughayyirati Allah. apa yakni sesuatu ya atau hadis yang sampai kepada saya apa alasan alasanmu bahwasannya engkau berkata bahwasannya Allah melaknat yakni wanita-wanita yang tadi wanita yang mentato yang minta ditato yang mencabut rambut alisnya dan yang minta dicabut dan yang merubah-rubah penciptaan Allah apa alasanmu lalu kata Abdullah bin Mas'ud wa ma la al'anu man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi kitabillah lalu mengapa saya tidak mau melaknat orang-orang yang telah dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara itu ada di dalam kitabullah Al-Quran. Ini yang membuat wanita tadi semakin penasaran dan tertarik ingin tahu. Kata Abdul bin Mas'ud, kenapa saya tidak melaknat mereka yang telah dilaknat oleh Rasulullah dan sementara itu ada dalam Al-Quran. Wanita tadi kembali mengatakan, Laqad qara'tu ma baina lauhayil mushaf fama wajadtu. Sungguh saya telah mendapat, saya membaca antara dua jilid mushaf maksudnya dari awal sampai akhirnya itu tapi nggak ada saya tidak dapatkan apa yang kau katakan bahwasannya Rasulullah melaknat wanita-wanita tadi Abdullah bin Mas'ud kembali mengatakan walain kunti qara'tihi laqad wajadtih kalau anda wahai wanita betul-betul membaca Al-Quran seluruhnya, pasti anda akan dapatkan ya. Kemudian wanita itu tetap mengatakan tidak ada katanya. Lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Alam taqra'i, tidakkah engkau membaca ayat yang berbunyi, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu"?" Dalam surat Al-Hasyr ayat yang ketujuh. Dan apa yang telah dibawa oleh Rasul maka ambillah dan apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkan. Kamu baca ayat itu kan? Maka wanita itu mengatakan, ya iya saya baca ayat itu. Dan ini jelas ya bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat fa'innahum fa'inna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naha an dhalik. kata Abdullah bin Mas'ud dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang perbuatan-perbuatan yang tadi dilaknat oleh Allah dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini satu kisah yang sangat jelas bahwasanya wanita tadi pun tidak memahami dan dia ingin menyatakan seolah-olah apa yang ada dalam Al-Quran saja itu cukup dan tidak perlu sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya tapi ternyata tidak demikian diluruskan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud ya dan ini adalah satu pemahaman yang awalnya sudah mulai muncul ya di zaman sahabat dan yang setelahnya yaitu pemahaman yang keliru pemahaman sebagian orang yang mengatakan dan mengklaim bahwasannya kami cukup dengan Al-Qur'an dan tidak perlu sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya atau pemahaman ingkaru sunnah atau satu kelompok yang bernama Al-Quraniyun hanya membatasi diri mereka dengan Al-Quran saja bagaimana mereka mau sholat kalau mereka memang sholat bagaimana mereka mau menunaikan zakat kalau memang mereka pun ingin menunaikan zakat Bagaimana mereka mau berpuasa dengan segala jenis saum-saum yang disyariatkan dalam Islam? Bagaimana mereka berhaji? Bagaimana secara umum mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tidak mau kembali kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kalau tidak mau memahami Al-Qur'an dengan apa yang difahami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tentunya kita dapati perincian salat duhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, salat subuh dengan perincian yang dirinci oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnah dan hadis-hadis beliau yang sahih. Tidak ada makadir atau eh, ukuran-ukuran uh, zakat secara terperinci dalam Al-Quran kecuali setelah dijelaskan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran adalah pedoman umat Islam dan wajib difahami dengan apa yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ternyata juga kita dapati para ulama salaf terdahulu menyatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Bishr bin Harith Al-Hafi rahimahullahu taala ya beliau pernah mengatakan sebagaimana ini dibawakan oleh Imam Al-Barbahari dalam kitab syarah Sunnah kata Imam Bishr bin Harith rahimahullah as-sunnatu hiyal Islamu wal islamu huwa sunnah sunnah itu ya Islam dan Islam itu adalah sunnah Artinya bagaimana orang mengatakan dirinya mungkir sunnah, mengingkari sunnah, lalu dia mengatasnamakan dirinya saya muslim. Padahal kata para ulama tadi, as tuhial tuhiyal islam wal islam huwa sunnah. Sunnah itu adalah islam, islam itu sunnah. Jadi kalau mengingkari sunnah, mengingkari islam. Kemudian juga Al-Imamul Barbahari rahimahullahu ta'ala. Di dalam kitab yang syarhu Sunnah beliau mengatakan, I'lamu أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر ketahuilah bahwasanya Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam dan masing masing yang tidak bisa tegak sendiri kecuali dengan yang satunya ini semua menunjukkan bahwa sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Islam dan Islam semua tata cara mulai bagaimana tata cara kita berakidah, beribadah, kemudian bermuamalah dan berakhlak semua mayoritas yang dijelaskan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan penjelasan yang ringkas ini tentang kedudukan sunnah yakni cukup jelas bagi kita dan tidak mungkin sekali lagi kita berislam kecuali dengan apa yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang sahih atau kita katakan di dalam as-sunnatus sahihah yaitu sunnah yang sahih dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian atas segala kekurangan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana bu? Dengan ibu Nurul di Perumnas. Iya silakan ibu Nurul. Iya uh, mau tanya, uh, ada seseorang dia bukan ahli ibadah. Iya. Yeah. misalkan dari sholat lima waktunya saja, dia seorang laki-laki, e, apa kadang sholat kadang tidak. Yeah. Bahkan sholat Jumat juga diyakini e, karena jauh dari masjid diyakini dia jarang datang. Iya. Gitu. Tetapi kok e, Ustadz dipandang oleh masyarakat sekitarnya itu dia pandai mengobati dan memang benar menurut pendapatnya memang banyak sekali akhirnya orang-orang yang minta berobat pada dia dan sembuh Ustadz. Iya. Hmm. Itu kok bisa gitu ya? Iya. Seorang yang bukan ahli agama tapi bisa mengobati sampai sembuh beberapa orang hmm. sehingga orang-orang juga meyakini bahwa dia bisa menyembuhkan. Sedangkan masyarakat sekitar kan mungkin dia tidak tahu bahwa dia juga bukan ahli agama gitu. Tapi kami tahu persis dia uh, dari sholatnya saja Eh, sekapan sholat, sekapan enggak gitu Ustaz. Iya. Yeah. Yeah. Jadi kok bisa Ustaz pertanyaannya kok bisa seorang yang bukan ahli agama mm. -hmm. Eh, itu bisa mengobati? Baik. Itu aja Ibu. Nah, katanya sih bacaannya ini Ustaz eh, zikir-zikir biasa saja. Hmm. Zikir biasa bukan memang pada saat ditanya memang bukan zikir-zikir yang aneh-aneh gitu. Hmm. Zikirnya biasa saja seperti la ilaha sebab Kata dianya seperti itu. Yeah. Nah, terus pertanyaan keduanya Ustaz, apakah ada uh, bacaan khusus dari Rasulullah dari sunnah Rasulullah uh, untuk mengobati sakit gitu. Baik. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. ya, silakan. Uh, bagus sekali dari pertanyaan Ibu Nurul ya di Perumnas. Semoga memberikan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada beliau dan kepada seluruh pendengar rahimakumullah, pada kita semua. Tentang orang yang tadi Ibu Nurul sampaikan bahwasannya orang tersebut ya bukan ahli agama, bahkan sholat saja jarang, ya, dan bahkan juga sholat Jumat juga jarang, ya, tapi ada satu kelebihan atau keanehan yaitu dia bisa yakni mengobati penyakitnya orang Ya, apakah lalu hal ini bisa kita benarkan bahwasanya oh, orang itu berarti benar? Masya Allah, walaupun jarang sholat, berarti orang itu orang soleh, orang baik. Maka kita katakan, ya di sini standar kebaikan seseorang di sisi Allah adalah sejauh mana dia menjalankan syariat Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam bukan sejauh mana dia bisa ngobati orang atau bisa menyembuhkan penyakit orang-orang toh dukun yang gak pernah sholat pun bisa ngobati dan bahkan orang kafir pun di luar negeri sana banyak yang bisa ngobati dengan keahlian mereka ini bukan standar kebenaran dan kebaikan seseorang. Ya. Oleh karena itu para ulama memperinci dan membagi bahwasannya keluar biasaan itu ada dua macam yang terjadi pada selain para nabi dan rasul, yang terjadi pada orang-orang selain pada nabi dan rasul, keluar biasaan itu ada dua macam. Yang pertama adalah al-karamah yaitu kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa dan saleh ya seperti misalkan para sahabat radhiyallahu anhum yang Allah berikan beberapa di antara mereka tidak seluruhnya juga ya keluar biasaan misalkan berupa bisa mengeluarkan cahaya dari tongkatnya ya kemudian juga e, ketika berdoa langsung dikabulkan doanya seketika saat itu juga ya Kemudian banyak hal dan yang satu lagi yang luar biasa itu ada yang namanya istidraj. Ya sihir. Ya. Yaitu kemampuan yang aneh, yang luar biasa bukan dari Allah akan tetapi dari syaitan. Ya, oleh karena itu Imam Syafi'i pernah mengatakan idza ra'aita rajulan yamshi 'alal ma'i aw yatiru fil hawa'i fa'ridu halahuma 'alal kitabi wa sunnah halahu 'alal kitabi wa sunnah apabila engkau melihat orang bisa jalan di atas air atau bisa terbang di udara maka kembalikan urusannya kepada Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya apa? Lihat orang ini sejauh mana dia dalam mempraktekkan Al-Quran dan Sunnahnya. Kalau dia orang yang mempraktekkan Al-Quran dan Sunnah lalu terjadi pada dirinya satu hal-hal yang aneh, maka ini karomah yang Allah berikan kepadanya seketika dia mendapatkan uh, kesulitan dan Allah ingin menolong hambanya yang saleh ini. Adapun kalau orang ini justru jauh dari Al-Quran dan Sunnah, bahkan keluar dari Al-Quran dan Sunnah, maka itu adalah justru pertolongan dari syaitan, ya, dan itu disebut dengan istidraj atau sihir. Ya, sehingga jangan kita tertipu dengan keluar biasaan orang dengan sangat mudah dan bedanya juga antara karomah dan sihir itu kalau karomah itu tidak bisa dipelajari kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ittiba dia kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan datangnya pun tidak sekonyong-konyong dia mau lalu dia bisa melakukan satu hal yang luar biasa itu. Ya, seperti misalkan mukjizat yang terjadi pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berupa misalkan uh, Nabi bisa mengeluarkan air dari sela-sela jari-jari beliau ketika para sahabat kekurangan air untuk berwudu itu tidak bisa seketika Nabi cerita kepada istrinya Hey Aisyah nih lihat nih saya bisa ngeluarin air nih sekarang nih tuh lihat tuh kan sakti begitu kan enggak itu di saat Allah Subhanahu wa taala ya ingin membantu hambanya yang saleh ya kalau pada para nabi namanya mukjizat dan kalau pada orang lain namanya karomah. Tapi bedanya kalau sihir bisa dipelajari dengan cara semakin kufur kepada Allah dan semakin menjauhi sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Naudzubillah. Ya, jadi standar kebenaran seseorang itu sekali lagi bukan dia berhasil menyembuhkan atau dia apa itu tadi ya terbukti ya tadi Ibu Nurul mengatakan tapi Ustaz dia e, banyak menyembuhkan iya banyak ya, menyembuhkan bahkan orang kafir pun bisa menyembuhkan dengan keanehannya ya akan tetapi itu sekali lagi bukan standar kebenaran seseorang setiap orang ya kita di zaman yang penuh fitnah ini tentu banyak permasalahan yang dihadapi setiap manusia ya dan secara khusus kaum muslimin di sini baik permasalahan tersebut berkaitan dengan lahir ataupun dengan batin. Dari sini muncullah berbagai macam usaha manusia untuk menghadapi problematika hidupnya. Tujuan utama mereka itu pada dasarnya adalah satu hal, mendapatkan ketenangan, kepuasan hati dan ketentraman jiwanya. Ya, orang ingin sembuh, orang ingin lalu wah oh ini bisa nyembuhin nih. Ya, lalu langsung kita hukumi oh, orang ini orang ini benar orang ini walaupun nggak pernah salat Jumat nggak pernah salat lima waktu berarti langsung kita hukumi nggak nggak seperti itu beragam usaha apapun dilakukan oleh kebanyakan manusia tujuan utama mereka sekali lagi mencapai kepuasan ketentraman hidup dan ketenangan jiwa ini namun mayoritas kaum muslimin amat disayangkan tidak ngerti dan tidak faham bahwa sesungguhnya tidak semua hal yang mampu mendatangkan kepuasan itu ya berupa kesembuhan ya sehingga hati hatinya itu nyaman, tentram itu mereka anggap itu adalah satu kebenaran. Ya, tidak demikian. Nah, Al-Imam Ibnu Qayyim ya pernah mengatakan yang kurang lebih bahasa kitanya adalah adapun di bawah derajat orang yang merasakan kelezatan dengan mengenal Allah dan bertakarub kepadanya maka sangat banyak. Artinya ada orang merasakan ketentraman, ketenangan ya, bisa menyembuhkan justru dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak. Ya. Yaitu dengan semakin kufur dia semakin sakti, dia semakin hebat, dia semakin bisa menyembuhkan ini ada. Tapi itu hanya sementara dan kamuflase saja yang tidak akan ya langgeng dan lama dia rasakan sampai di akhirat apalagi. Dan inilah ya kita harus yakni mengerti betul dalam hal ini dan permasalahan ini persis dengan permasalahan orang yang mencari sekali lagi kesembuhan dari penyakit kronis yang dideritanya yang para dokter ahli telah angkat tangan dan dari penyakitnya tersebut lalu akhirnya orang ini berobat ke dukun kemudian sembuh maka apakah kesembuhan yang bisa dijadikan dalil atas bolehnya kita berobat kepada dukun itu? Kan nggak boleh secara syariat Islam. Apakah kesembuhan yang yang dia dapati, ya walaupun dengan izin Allah juga, menunjukkan bahwasannya dukun tersebut berada di atas hak dan kebenaran itu? Ya, dan apakah kesembuhan yang dia dapat itu berasal dari cara yang dibenarkan dalam syariat Islam? Tentunya tidak. Tentunya tidak demikian. Ini untuk jawaban yang pertama. Yang keduanya itu tentang apa ya? Bacaan uh, khusus Ustaz untuk Oh iya, mengobati sakit. Adapun doa ya ada ya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya tentang uh, supaya kita disembuhkan dari penyakit ya ya di antaranya adalah Allahumma shfi ya Allah ya sembuhkanlah saya Allahumma ishfi yaitu ya Allah sembuhkanlah saya antas syafi la syifa illa syifauk engkau yang maha penyembuh tidak ada kesembuhan kecuali dari uh, kesembuhan darimu ya Allah ya syifaan la yughadiru saqaman yaitu kesembuhan yang tidak meninggalkan lagi rasa sakit setelahnya. Ya. Nah, ini bisa kita baca juga ya untuk diri kita. Dan kalau kita juga misalkan ingin menengok orang atau menjenguk orang yang sakit, ya kita bisa baca yang tadi juga. Ya. Kemudian kita bisa membaca as'alullah al-azim rabbal arsyil azim an yashfiyak sebanyak tujuh kali ya Allah aku meminta kepada Allah yang maha agung Rabb arsy yang maha agung agar Allah menyembuhkanmu nah ini ada bisa Ibu Nurul kembali ke buku-buku tentang uh, zikir sehari-hari seorang muslim ya seperti misalkan Hisnul Muslim atau Benteng Muslim karya atau yang dikumpulkan hadis-hadisnya itu hadis-hadis tentang doa oleh Syekh Dr. Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani bisa juga buku tentang zikir dan wirid yang ditulis oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahumallahu taala demikian Allah taala alam Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Maaf, mau nanya Surat apa, Pak? Surat apa, Pak? Surat Al-Isra ayat 15. Al-Isra ayat 15. Nah, itu yang bagian akhirnya itu dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi -hmm. kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Nah, pendapat sebagian ulama saya baca itu ya katanya berhubungan dengan zaman fatrah itu jelaskan zaman fatrah apa saja. Assalamualaikum. Iya, iya. Waalaikumsalam. Ya warahmatullahi wabarakatuh. Coba diulangi lagi ya. Di... Ya, Maksudnya tadi, Al-Isra uh, yang ke 15 tadi ya. Iya. Tentang katanya tentang artinya tadi. Tangkap zaman fatrah mungkin ya. Fatrah ya. Iya, iya. Ya, mungkin seperti itu. Uh, ayatnya itu dalam surat Al-Isra ayat 15, A'udzubillahi minasyaitonir bunyinya adalah tada fa innama yahtadi li nafsihi ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا Ya, yang artinya adalah barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah maka fa innama yahtadi li nafsihi. Sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya. Wa man dhalla dan barang siapa yang sesat fa ma yadhillu 'alaiha maka sesungguhnya dia tersesat ya dan rugi untuk dirinya sendiri wala taziru waziratun wizra ukhra dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain ya wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula dan kami tidak akan mengadab sebelum kami utus seorang rasul ya di sini sebagaimana dibawakan oleh al-Imam Ibnu Kathir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya setelah beliau bawakan ayat yang tadi kata beliau yukhbiru ta'ala anna man ihtada wattaba al-haqqa waqtafa atharun nubuwati fa inna ma yuhassilu aqibata dhalika al hamida li nafsihi di sini Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan bahwasannya orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah lalu dia berusaha mengikuti al-haq dan meniti atharun nubuwah jejak-jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia akan mendapatkan akibat yang baik untuk dirinya. Wa man dan barang siapa yang tersesat dari hidayah tersebut dari hak ya petunjuk Allah wazaqa an sabili rasyad dan dia berpaling dari petunjuk yang lurus fa innama yajni ala nafsihi dia setelah berbuat dosa atas dirinya sendiri ya dan musibah tersebut akan kembali kepada dirinya sendiri kemudian kata beliau kata Ibnu Katsir thumma qala wala taziru waziratun wizra ukhra ay la yahmilu ahadun dhanba ahadin wala yazni janin illa ala nafsihi. Seseorang ketika dia berbuat dosa ya maka dosanya itu dia pikul sendiri dan tidak ada pelaku dosa melainkan dia akan mendapatkan dosanya itu sendiri. Ya. Dan ini uh, kata Ibnu Kathir ya tidak bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yaitu di dalam uh, surat Al-Ankabut ya yang ayat yang ke yakni ya ayat yang ke-13 wala munafata baina hadza wa baina qawlihi ta'ala dan ayat yang tadi barusan dalam surah Al-Isra itu ayat ke-17 tidak bertentangan dengan surat Al-Ankabut ayat yang ke-13 ya yang berbunyi wala yahmilunna athqalahum wa afqalan ma dan sesungguhnya mereka akan memikul beban dosa mereka dan beban-beban dosa orang lain ya yang lainnya di samping beban-beban dosa mereka sendiri wala yus'aluna qiyamati amma kanu yaftarun ya dan sesungguhnya mereka akan ditanya pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka adar. Ini seolah-olah yakni kedua ayat tadi kontradiktif akan tetapi kata Ibnu Katsir tidak demikian ya dan juga tidak bertentangan dengan surat An-Nahl ayat 25 wa min auzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm dan dosa-dosa orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu. Karena apa? Fa inna du'ata alaihim ithmu dhalalihim fi anfusihim. Ya wa ithmun akharu bisababi ma adallu man adallu min ghairi an yanqusa min awzari ulaik. Karena mereka itu ya dengan sebab mereka menyesatkan orang yang lain, mereka sudah berdosa dan mereka mendapatkan dosa-dosa yakni penerus orang-orang yang berbuat dosa juga setelah mereka dan itu sebagaimana hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya man sanna sunnatan sayyatan barang siapa yang ya berbuat buruk mencontohkan perbuatan yang buruk ya fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha maka dia akan mendapatkan dosa dan dosa orang-orang yang mengikutinya ya karena dia yang pertama kali yakni uh, memulai keburukan tersebut Adapun firman Allah wa makunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula dan kami kata Allah Subhanahu wa taala tidak mengadab ya satu kaum sampai kami mengutus uh, seorang rasul ya maka ini uh, dikatakan oleh Ibnu Katsir lagi di dalam tafsirnya ikhbarun an adlihi ta'ala ya sebagai pengkabaran dari Allah tentang keadilannya wa annahu la yu'adzibu ahadan illa ba'da qiyamil hujjati alaihi bi irsalir rasul ilaih ya Allah tidak mengadab seorang pun setelah ditegakkannya hujjah padanya dengan cara diutusnya rasul kepada orang tersebut ya sebagaimana juga dalam surah Al-Mulk ayat yang 8 dan ke-9 Allah Subhanahu wa taala menyatakan kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzala Allahu min shay' in antum illa fi dalalin kabir dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 di situ Allah katakan ya tak, ya kullama ulqiya fiha faujun yaitu setiap kali mereka atau dilemparkan ke dalam uh, sekumpulan orang-orang kafir ya maka penjaga neraka-neraka itu penjaga-penjaga neraka itu mengatakan Alam ya'tikum nadir. Apakah belum pernah datang kepadamu seorang pemberi peringatan? Maka kata mereka, Ya qalu bala, benar, tulis sudah ada. Qad ja'ana nadir. Sungguh telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, wa qulna ma nazalallahu min syaid tapi kami mendustakannya dan kami mengatakan Allah tidak menurunkan sesuatu apapun in antum illa fi dalalin kabir. Ya, dan kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang yang besar. Sebagaimana juga dalam surat Az-Zumar ayat 71 wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin ya bisa dilihat dalam surat Az-Zumar ayat 71 ya nah dan itu banyak ayat yang menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak mengadab seseorang kecuali setelah diutus padanya rasul. Ya. Begitu. Itu maksudnya ya. Adapun yang tadi apa itu di zaman, zaman fatrah. Fatrah. Ya, yang saya pahami di sini tidak dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Kathir akan tetapi Wallahu ta'ala alam Fatrah itu adalah zaman ketika belum diturunkan atau belum diutus Nabi Muhammad SAW setelah zaman Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Maka zaman fatrah ini yakni maksudnya adalah zaman masa yakni perpindahan ya preposisi begitu yang di situ orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk dari syariat Nabi Isa alaihi salatu wassalam, ya Allah berikan maaf. Allah tidak akan mengadab mereka karena mereka belum mendapatkan apapun berupa petunjuk dari syariat Nabi sebelumnya, sementara juga Nabi yang setelahnya Nabi Muhammad saw Alaihi Wasallam juga belum diutus. Itu Wallahu taala a'lam.